السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim Di awal aktivitasnya Bahkan di seluruh lini kehidupannya Kalimat rahasia ini Kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala Menggantungkan penambahan nikmat Dan bertahannya nikmat itu Dengan kalimat Alhamdulillah kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kamu diuji. Engkaulah zat yang kami yakini maha mandiri, berdiri sendiri, maha hidup, maha segala-galanya yang telah menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya. Maka kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Terlebih lagi manusia hanyalah makhluk. Salah satu dari makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak yang tidak terhingga jumlahnya, ukurannya jauh lebih banyak dari manusia. Mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya. Maka sangat layak kita mengatakan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mil samawati wa mil'u ardi mil'u ma syi'ta min Selanjutnya yang paling layak juga diucapkan oleh setiap muslim setelah memuji Tuhannya adalah membaca salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah karena Allah dan mereka juga memberikan salam kepada beliau dan juga sebagai balas jasa kita atas jasa yang luar biasa beliau 13 tahun di Mekah dihina Beliau bertahan, dianggap penyihir, dituduh beragam macam hal dan puncaknya diusir dari kota lahir beliau, Mekah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau 10 tahun mendakwakan Islam ini sampai akhirnya sempurna dan kita bisa rasakan kenikmatannya sekarang. Maka sangat wajar kita mengatakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam ini membentuk keluarga ahli surga. Sebenarnya tadi sore dan juga besok insya Allah semua berhubungan dengan masalah keluarga. Kalau tadi kita membahas tentang rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya menyinggung dari sisi lain bukan masalah kewajiban tapi masalah asas dan pondasi rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun di atas keyakinan, kemudian cinta dan juga kasih sayang serta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelimuti rumah tangga itu dengan pendidikan. Bagaimana beliau mentadib atau mendidik dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya. Pada malam ini kita akan membahas membentuk keluarga ahli surga. Dan kalau keluarga, saya yakin kita sudah tahu semuanya definisinya. Tentunya pernikahan antara laki-laki dan perempuan secara hukum Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan apa yang telah Allah perintahkan, mahar, kalimat akad, dua saksi dan seterusnya. Setelah mereka berumah tangga, maka akan terbentuklah keluarga setelah itu. Tapi kalau kita bicara keluarga, ruang hidupnya lebih luas. Akan ada suami istri, anak, mertua, ipar, orang tua, semuanya masuk dalam keluarga. Karena keliru kalau ada orang mengatakan keluarga itu hanya anak dan juga istri saja, tapi semuanya masuk dalam kategori keluarga. Hanya saja yang saya ingin diteberatkan di akhir judul ini. ikut dan akhwat sekalian. Ahli surga. Banyak orang Islam kalau ditanya, maukah anda menjadi ahli surga? Pasti jawabannya iya. Walaupun sebenarnya dia belum tahu surga itu apa. Sayangnya, kita ini sangat miskin dari sisi informasi masalah surga. Padahal sebenarnya, dia harus menjadi informasi utama Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan informasi tentang surga dan apa yang telah Allah janjikan bagi setiap orang beriman semestinya semestinya lebih dahulu atau lebih didahulukan daripada makannya seseorang pada saat lapar, minumnya seseorang pada saat dia haus, tidurnya seseorang pada saat dia capek, bahkan semua aktivitasnya itu akan mudah, ringan untuk dia lalui dan semua cobaan akan mudah untuk dihadapin pada saat kata kuncinya dia tahu janji Allah nanti di akhirat apa yang dia dapatkan. itu yang dikenal dengan surga. Surga, teman-teman sekalian, adalah sebuah tempat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang luar biasa. Kalau untuk digambarkan maka saya akan coba gambarkan, tapi penggambaran saya pada malam ini hanya gambaran umum global dan tentu tidak bisa saya bahas semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah SWT apa yang akan saya singgung tentang surga sudah cukup menyampaikan informasi kepada antum sekalian apa yang telah Allah janjikan di sana. Subhanallah, setelah membaca tentang surga, mengetahui tentang surga, makanan sesederhana apapun, keadaan fisik walaupun sakit atau cacat, rumah mungkin biasa saja, mungkin kendaraan pun tidak ada masih numpang sama orang, semuanya jadi mudah. Seperti tidak ada papanya. Seperti itu bukan masalah besar, hanya bagi orang yang tahu itu surga. Kalau dia tahu surga di sana yang dijanjikan, ternyata orang yang lahir secara cacat cacat fisik di dunia, dia tidak akan cacat di akhirat nanti karena fisik yang kita miliki ini hanya sebatas dipinjamkan di dunia. Setelah kita meninggal, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian. Nanti Allah SWT akan turunkan hujan setelah sangka kala yang kedua, pembangkitan dan kalian akan tumbuh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tumbuhnya tanaman. Lalu Allah ciptakan tubuh yang baru, fisik yang baru, yang tubuh itu akan seperti Adam alaihissalam tingginya. Dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW karena akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan jasad yang baru semua laki-laki seperti Adam AS 60 siku ke langit setengah meter dan semua perempuan akan kembali kepada poster Hawa 40 siku ke langit atau setengah meter dalam keadaan sempurna nggak ada cacat walaupun dia cacat dunia dalam kondisi semua laki-laki sama tingginya 60 siku dan perempuan 40 siku, dan lagi pendek dan tinggi di akhirat nanti. Dan informasi itu akan membuat ketenangan jiwa bagi orang yang punya kekurangan fisik. Misal, contoh saja, saya cuma datangkan sebuah contoh bagaimana mengenal masalah apa yang Allah inginkan di akhirat itu akan membuat kita tenang melalui kehidupan dunia. Tidak ada sesuatu yang jadi masalah buat kita di sini. Jadi kita akan anggap semuanya kecil. Kalau orang tahu akhirat dia akan mengatakan, oh dunia, saya akan laluin. Oh dunia, saya akan laluin. Jadi kecil semua bagi dia. Karena dia mengetahui masalah akhirat. Beratnya beban dunia karena dia tidak tahu apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Sama halnya sebelum saya masuk tentang masalah surga ikhwat dan khawat sekalian. Kalau anda ingin rajin mengerjakan sebuah perbuatan. Kata kuncinya adalah, coba cari tahu janji Allah di ibadah itu. Kalau ingin rajin sholat malam, walaupun tidak pakai jam beker, saya jamin Anda bisa bangun malam hari. Coba sebelum tidur baca 5 sampai 6 hadis saja tentang janji Allah di sholat malam. Atau kalau kita tanya saya dapat apa sih kalau saya sholat malam? Nanti dengan membaca 5-6 hadis itu saya yakin itu lebih dahsyat daripada jam beker 10 pun kita pasang. Kita akan bangun karena tahu kita akan dapat apa di situ mau rajin sedekah, bahkan semua semua jenis ibadah kalau Anda ingin kerjakan dan ingin rajin di situ, sedekah, puasa, haji dan umroh, apa saja, bakti dengan orang tua, apa saja, Anda tinggal cari tahu janji Allah di ibadah itu. Dalam ilmu hadis dikatakan al wad janji positif Allah di situ. Sama halnya kalau ada orang yang mengatakan kepada saya di antara antum yang hadir, Ustadz saya suka bohong, saya biasa berzina, saya masih pakai riba, kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa tobat ya? Maka jawaban saya satu juga, coba cari tahu ancaman Allah di dosa yang sedang kita lakukan, namanya al-wa'id. Dalam ilmu hadis, al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'id ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang riba diapain sih sama Allah? Oh ternyata ada hadis satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Berat sekali berarti. Nanti ada ancamannya, dihukum begini, dihukum begitu. Orang yang bohong diapain, orang yang zina diapain. Nanti dengan sendirinya Anda akan tinggalkan. Karena memang janji dan ancaman ilahi Allah SWT ini adalah sesuatu yang pasti dan karenanya lah Allah ciptakan kita. Cuma kita bicara jauh, luang lingkup yang lebih besar, apa yang Allah janjikan nanti di akhirat. Surga, kalau kita bahas misalnya sebuah rumah <clears throat> yang kadang-kadang membuat kita tertarik untuk lewat di depannya. Kira-kira selain keindahannya, adakah sesuatu yang lain? Kalau saya pribadi mengatakan masih ada. Selain keindahan tempat, poin yang paling utama sebenarnya adanya aroma yang wangi dari tempat itu. Kalau kita lewat rumah, mungkin sederhana, tapi rumahnya wangi. Mungkin ada tanam-tanaman yang wangi, mungkin ada bau dupa, mungkin ada bau wangi-wangian, wangi. Walaupun sederhana, rapi, kita pasti senang dengan itu. Para ulama menyusun buku tentang surga, memulai dengan aroma surga. Ternyata surga itu punya bau yang sangat wangi. Dimulai dari situ. Nanti kan kita masuk ke pintu gerbangnya, nanti kita akan masuk ke tanamannya, ke penghuninya dan segala macam pakaiannya, perhiasannya akan saya jelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis Amr bin As Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Man qatala mu'ahada lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama Barang siapa yang membunuh seseorang yang dalam perjanjian umat Islam, maksudnya muahid ini orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Namanya muahid, nggak boleh sama sekali dibunuh dengan alasan apapun. Yang boleh membunuh dia hanya pemerintah setempat yang memang melihat kalau memang ada mudarat, dia melakukan hal-hal yang dilarang, yang fatal gitu kan. Tapi secara individu nggak boleh. Istilah lain muahid ini sama dengan zimma, ahlu zimma. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man ada zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang menyakiti orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam tanpa sebab syar'i, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh muahid, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Dan wanginya surga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun. Sekarang kalau ada satu rumah jaraknya cuma 10 meter, 15 meter, wangi. Kita sudah tertarik sebenarnya. Bagaimana kalau jarak 40 tahun tercium bau aromanya? Ini satu hal yang luar biasa. Kemudian pintu-pintu surga diceritakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya nanti di akhirat bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu surga sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena kalian sudah sabar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau menyebutkan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Fathul Bari dan Imam Muslim juga dalam syarah disebutkan Imam dalam syarah An-Nawawi. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya serta Muhammad adalah hambanya, Isa adalah hamba dan rasulnya serta kalimatnya yang dia sampaikan, maksudnya Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, surga itu benar, neraka itu benar, maka dia akan memasuk atau Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai amal yang dilakukannya. Dalam riwayat lain dikatakan dari pintu-pintu surga yang berjumlah delapan dari mana saja yang dia inginkan. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya surga itu punya pintu-pintu. Di dalam hadis Bukhari dikatakan surga itu memiliki delapan buah pintu dan antara satu tiang pintu ke tiang pintu sebelahnya jaraknya itu 40 tahun. Dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Bukhari juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda barang siapa yang menginfakkan dua pasang kuda, unta dan lainnya dan lain sebagainya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik Barang siapa termasuk ahli sholat, maka ia dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang ahli sadaqah, dia akan dipanggil dari pintu sadaqah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu rayyan. Lalu Abu Bakar anhu berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini biasa istilah bahasa Arab, ya bukan sumpah sebenarnya, ya bukan sumpah atas nama selain Allah, tapi ini diistilahkan karena mahalnya nilai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mata beliau. Beliau mengatakan kedudukan anda menyamai ibu dan ayahku. Wahai Rasulullah, apakah setiap orang semestinya, apakah ada orang yang akan diseru dari pintu-pintu tersebut, bukan hanya satu pintu? Maka kata Nabi Alaihi Wasallam, ada dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Hadis ini yang dimaksud ikhwan dan akhwat sekalian, surga itu punya banyak sekali pintu. Pintu utamanya delapan. Dari satu tiang ke tiang sebelahnya jaraknya 40 tahun. Di setiap pintu ada lagi pintu-pintu yang sangat banyak dan jumlah istana yang tidak terhitung. Setiap ibadah yang kita kerjakan ada pintu gerbangnya dan di dalamnya ada kem istana lagi. Sholat ada pintu gerbang sendiri, di dalamnya ada banyak kem istana. Kemudian puasa ada lagi pintu gerbangnya di sana, di dalamnya ada kem istana lagi, banyak sekali. Setiap ibadah yang kita kerjakan ada balasan istananya di surga. Jadi orang mukmin bisa memiliki banyak sekali istana di surga, banyak sekali istana di surga. Sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Man hafidha itna asyarata fi kulli yawmin wa layla, banallahu lau baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan sunnah tentunya, sunnah nawafil, sunnah rawatib namanya, dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat sudah duhur, dua rakaat sudah maghrib, dua rakaat sudah isya. 12 rakaat ini siapa yang jaga? Sehari semalam Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Sebagian ulama hadis mengatakan siapa yang sholat setiap hari, 12 rakaat ini dikasih setiap hari istana itu. Begitu pula dengan banyak hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Artinya seorang mukmin bisa punya banyak rumah, istana di sana dan setiap ibadah ada pintunya. Abu Bakar dengan sangat jeli bertanya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apakah ada orang yang dapat di setiap pintu itu ada ada istananya. Maka kata Nabi SAW ada dan saya berharap kamu termasuk di antaranya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walladhi nafsi walladhi nafsu Muhammadun biyadi inna ma baina mis'araini mis'a mis'a misra'aini min masari'il jannati laka laka ma baina makkati wa hajar au hajarin makkah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, jarak antara dua daun pintu tersebut surga adalah seperti jarak antara Mekah dan Hajar. Hajar adalah sebuah kota di Bahrain, maksudnya antara Hajar dengan Bahrain. Kurang lebih jaraknya mencapai 2000 km. Jadi ini jarak antara pintu surga. Ini pintu-pintunya. Dan tentu Pintu-pintu surga ini banyak sekali bahasannya. Saya akan ringkaskan. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. sering e, eh, terjemahkan langsung. Pintu-pintu surga dibuka pada Senin dan Kamis. Lalu diampuni dosa setiap Muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seseorang yang ada perseteruan antara dia dengan saudaranya Muslim. Dikatakan kepada para malaikat oleh Allah, tangguhkan ini hingga keduanya berdamai. Artinya dibuka pintu-pintu surga tersebut setiap minggu. Dan ini menandakan juga surga itu sudah ada. Surga itu sudah ada. Jadi banyak orang yang memahami bahwasanya surga belum ada. Surga sudah ada. Ini juga perlu saya titik beratkan, saya membahas masalah keluarga yang merupakan ahli surga. Kenapa kita bahas surganya? Karena surganya dulu difahamin. Setelah itu baru kita bicara masalah keluarga ahli surga, gitu kan? Bagaimana nanti mereka mencapai apa yang Allah janjikan di surga itu. Disebutkan bahwasanya poin yang lain manusia yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayalah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga. Lalu ditanyakan oleh malaikat kepadaku, siapa engkau? Aku berkata, aku Muhammad. Maka malaikat tersebut berkata, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali pintu ini kecuali untukmu. Lalu kemudian aku pun masuk dan diikuti oleh umatku sebelum umat-umat sebelumku. Dan dalam hadis yang lain dikatakan dalam hadis Bukhari juga Allah mengharamkan surga bagi nabi-nabi sebelum aku masuk dan mengharamkannya bagi umat-umat sebelum umatku masuk. Dan ini juga fadilah tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ya orang-orang akan masuk atau kita akan masuk melalui pintu surga itu. Kemudian dikatakan juga bahwasanya akan masuk orang-orang fakir dari kaum muslimin setengah hari sebelum orang-orang kaya, yakni sekitar 500 tahun dari hitungan akhirat. Ini juga e, dibahas oleh para ulama tentang kenapa orang miskin lebih dulu masuk karena hisapnya lebih cepat ya, dibandingkan dengan orang-orang kaya. Tapi ini bukan berarti orang kaya derajatnya lebih rendah di surga. Bisa saja orang lebih dulu masuk, tapi tingkatan derajatnya belum tentu bisa mengalahkan orang yang telat masuk. Yang penting mereka masih ditimbang amalnya. Beda dengan orang yang masuk ke dalam neraka dulu. Kemudian di surga, pada saat kita masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan ada sambutan-sambutan yang luar biasa yang terjadi dari para malaikat, ya, dari para penghuni surga. Dikatakan di dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat 23 A'udzu billahi minasyaitonir rajim udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalid tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rob mereka. Ucapan penghormatan diucapkan oleh para malaikat kepada mereka yaitu salam atau keselamatan untuk kalian. Kemudian berhubungan juga dengan masalah surga. Surga yang paling rendah, yang paling rendah derajatnya adalah seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia 10 kali. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini orang yang terendah di surga akan keluar dari neraka penghuni surga terakhir Artinya nggak ada lagi orang setelah dia di neraka. Jadi nanti tinggal orang yang kekal saja, orang kafir dan orang munafik di neraka. Orang ini terakhir penghuni surga. Semua orang lain sudah masuk ke dalam surga, tinggal dia sendiri. Artinya dia orang yang paling rendah derajatnya. Lalu dia lari dari neraka tersebut kata Nabi SAW Sementara tubuhnya setengah hangus mengeluarkan asap Dan dia berdiri jatuh berdiri jatuh sampai dia jauh dari neraka Lalu kemudian dia berkata Alhamdulillahilladzi anjani minki Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari kamu, hai neraka. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan Allah perlihatkan untuknya sebuah pohon, naungan. Sebuah pohon, naungan. Pohon itu hanya pohon rindang saja, tapi karena dia bertahun-tahun, bahkan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan dia ribuan tahun masuk di neraka. Karena hitungan satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun waktu di dunia. Gitu kan? Sebagaimana Allah berfirman, Yawma mata ta'udun. Satu hari di sisi akhirat nanti, di sisi Tuhanmu adalah sama seribu tahun waktu kalian di dunia. Maka orang ini pun ribuan tahun bersiksa dan tidak pernah lihat naungan. Dan perlu antum tahu bahwa saya di neraka orang tidak akan rasakan kematian. Tidak akan rasa kematian siksaan demi siksaan gitu kan. Jadi bodoh kalau orang mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka dulu dia tidak ini kalau kita ambil korek gas membakar ibu jari kita 10 detik saja sudah memar. Kalau satu menit bisa matang tangan kita dan berbulan-bulan kita nggak bisa tidur. Bagaimana kalau api neraka membakar dan tidak ada berhentinya, tidak ada kematian? Kalau seorang pencuri di jalanan digebukin, digebukin, kemudian dia mati, pasti orang sudah berhenti gebukin karena dianggap dia sudah mati, nggak rasakan sakit. Di neraka nggak ada kematian. Ya, selalu setiap kulit mereka terbakar diganti kulit yang baru terus begitu dan tidak ada ya berhentinya sampai dosa dia selesai gitu ya. Penghuni neraka ini keluar lalu dia merasa syukur kepada Allah karena selamat dari neraka dan Allah lihatkan naungan pohon yang tidak pernah dia lihat sebelumnya karena makanan di surga buah zakum, naungan pohon-pohonnya semuanya pohon yang penuh dengan api yang panas, meleleh darinya timah-timah yang panas dan beragam macam siksaan. Tentu ada bahasan sendiri di neraka, bahasan neraka. Tapi yang jelas seperti itulah. Dia melihat pohon, dia merasa sangat rindang dan dia mengatakan, "Ya Allah," dia langsung mengangkat suara, "Sampaikan saya ke pohon itu dan saya tidak minta yang lain." Kata Nabi kata Nabi SAW, Allah berfirman kepadanya, apakah kau yakin kau tidak akan minta yang lain? Kata dia tidak akan minta ya Allah. Maka Allah SWT pun mengizinkan dia untuk sampai ke pohon tersebut. Begitu tiba di pohon tersebut, dia merasa luar biasa, dia merasa orang yang paling banyak nikmatnya Allah pada dirinya. Kemudian dia merasakan nikmatnya naungan. Bagaimana sih kalau kita lagi kepanasan siang hari terus tiba-tiba dapat pohon yang rindang? Seperti itu. Lalu kemudian Allah Azza wa memperlihatkan kata Nabi SAW dari kejauhan sebuah pohon yang lebih rindang dan ada buahnya serta ada kuala airnya. Tadi nggak ada buah, nggak ada air. Maka dia pun kagum dan dia mengatakan, tapi dia malu sama Allah. Dia mau minta tapi dia malu. Tadi sudah janji nggak akan minta. Lalu dia bilang, ya Allah, karena dia tidak tahan dia mengatakan, ya Allah berikan aku pohon itu dan air itu. Lalu berkata Allah SWT kepadanya, bukankah kau sudah janji hai anak Adam tidak akan minta? Dia mengatakan, ya Allah pohon dan air dan saya tidak minta yang lainnya. Maka diantarlah dia ke pohon tersebut, dia nikmatin buahnya, dia makan sepuasnya. Coba hadir dalam poin ini, ikhwah dan akhwat sekalian. Kalau kita diberikan sebuah pohon, tabulan pot deh. Tanaman dalam pot yang ditaruh up, buah mangga misalnya, buahnya ada 10, dikasih kita, ini hadiah buat bapak, buat ibu, silakan sendirian. Rasanya buahnya kita mau petik sendiri semuanya. Bagaimana kalau kita dikasih pohon yang banyak setelah disiksa yang luar biasa gitu kan. Dikasih pohon dan ada air. Dia makan, dia minum, dia puas. Kata Nabi SAW, dia mengira dialah orang yang paling besar nikmat Allah padanya. Padahal dia ini orang terakhir. Semua orang sudah di surga. Kemudian dari kejauhan kata Nabi SAW Allah bukakan baginya pintu-pintu gerbang surga Dibukalah pintu gerbang surga dan tercium baginya bau wangi surga Maka dia pun yang melihat surga dan tertarik melihat orang menggunakan baju dari sutra, orang jalan-jalan di sana, kenikmatan yang luar biasa. Dia lihat taman-taman yang luas, pintu gerbang yang besar. Maka dia pun meminta kepada Allah mengatakan, Ya Allah berikanlah saya surga. Kata Allah SWT, kau sudah janji tidak akan minta. Dia bilang, Ya Allah surga dan saya tidak minta yang lain. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wahai anak Adam, sungguh tidak ada yang memuaskanmu. Apakah kau akan puas kalau saya berikan kepadamu seperti yang dimiliki raja terkayanya dunia? Siapa itu kira-kira? Sulaiman alaihissalam. Tidak ada raja seperti Sulaiman. Sulaiman alaihissalam dalam riwayat dikatakan tidak pernah injakkan kakinya di tanah. Dibawa sama angin. Kalau dari singa sananya mau ke ranjang, mau ke mana saja, dibawa sama angin, gitu kan. Nabi Sulaiman alaihissalam luar biasa bisa berbicara apapun, semuanya eh, istananya lantainya dari kaca, di bawahnya air mengalir, Gak bisa dibayangkan istananya luar biasa gitu, kerajaannya luar biasa, pasukannya dari jin, dari manusia, dari burung, hewan-hewan, semuanya begitu. Kata Nabi, kata Allah SWT, mau puaskah kamu kalau saya berikan kamu seperti yang dimiliki raja terkaya dunia? Kata ulama hadis adalah Sulaiman alaihissalam. Maka karena dia dengar raja terkaya dunia, dia mengatakan, Raditu ya Rab, saya ridho hai Tuhanku. Lalu Allah berkata padanya, kami kamitsluhu, kau akan saya berikan dobelnya. Maka dia mengatakan, Raditu ya Rob, sahridu hai Tuhanku. Dia berkata lagi, Allah berkata lagi, Wala kami teruhu, kau akan saya berikan lagi dobelnya. Terus dia mengatakan, Raditu, Raditu, Raditu sampai sepuluh kali. Setelah sepuluh kali, maka saking senangnya orang ini dia berkata, Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia balik, Ya Allah, engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Lalu Nabi SAW tersenyum yang menyampaikan berita hadis ini berita gembira kepada kaum mukminin ya sampai urat leher beliau kelihatan sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun akhirnya masuk ke dalam surga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nikmatin surganya, tamannya, makanannya, pakaiannya, istrinya, semua dia nikmatin dan dia mengira dialah orang yang terbesar nikmat Allah pada dirinya padahal dia adalah orang yang terendah di surga. Bayangkan orang terendah di surga 10 kali dari apa yang dimiliki Sulaiman alaihissalam. Dan apa yang dibutuhkan sini Bapak Ibu sekalian? Untuk apa? Apa yang kita butuhkan untuk sampai ke derajat itu? Hanya dibutuhkan menikmatin dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu saja. Nggak lebih daripada itu. Kerjakan apa yang diperintahkan yang wajib dan sunnah butuh waktu sedikit. Sholat, puasa, zakat, haji butuh waktu sedikit kemudian nikmatin yang halal, lalu kemudian tinggalkan semua yang dilarang, yang haram dan makruh dan jauhi semua itu, jangan dikerjakan. Yang haram semua dijauhi, tidak akan di, tidak dijauhi, tidak ada manfaatnya, ditinggalkan saja. Maka secara otomatis tinggal tunggu waktu malaikat maut datang menjemput dan kita masuk surga. Itu janji. Kata Allah SWT apa? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dalam ayat lain, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan? Dan Nabi SAW tadi sore saya titik beratkan masalah itu. Selalu menekankan kepada para sahabat poin penting. Asas dalam segala kehidupan. Membangun segala sesuatu kehidupan di muka bumi ini dengan keyakinan. Nabi SAW selalu tanamkan itu kepada sahabat, ke diri beliau dan juga kepada para ya istri-istri beliau. Sampai pernah satu waktu kita akan titik beratkan poin ini besok insya Allah bahasannya tentang rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat atau nanti akan jauh dari rahmat Allah. Dalam hadis Bukhari dikatakan pernah Nabi SAW dijanji oleh Jibril akan datang. Lalu Nabi SAW duduk menunggu di rumahnya. Aisyah juga ada di situ. Lalu Nabi SAW sudah sampaikan kepada Aisyah anha, Jibril akan datang pada waktu ini. Ternyata terlambat, Jibril nggak datang. Aisyah diam, Nabi SAW pun mengangkat tongkat beliau dan memukulnya ke tanah sambil berkata, Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Allah tidak akan pungkiri janjinya. Jadi dia, Nabi SAW membangun keyakinan itu dalam diri beliau dan juga kepada istrinya Aisyah mengatakan, Allah nggak mungkin pungkiri janjinya, pasti kalau dijanji A ya A, ah, nggak mungkin enggak. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tiba-tiba ya, dibersihkan dalam hati beliau ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak sengaja melihat ternyata di bagian depan rumah Aisyah itu ada anjing, anak anjing yang sedang duduk. Lalu kata Nabi SAW, sejak kapan anjing ini ada? Kata Aisyah, tidak tahu. Saya juga tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, usirlah. Begitu diusir anjing tersebut, Jibril AS masuk. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau terlambat wahai Jibril? Kata Jibril, kami para malaikat tidak dibolehkan masuk di rumah yang ada anjingnya. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Tapi kita ambil saksi bahasan bagaimana Nabi SAW sangat yakin dan membangun keyakinan tersebut di atas eh, di atas lini kehidupannya. Kita semua yang hadir di sini dan seluruh muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, tidak boleh ragu terhadap agama ini yang benar. Banyak orang Islam tidak mau dakwakan agamanya. Tidak mau bangga dengan nama Islamnya, tidak mau bangga dengan penampilan Islamnya, tidak mau bangga menyerapkan hukum Islam dalam rumahnya ataupun dalam kehidupannya karena dia masih ragu, tidak yakin dengan itu. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kekal ditilawakan oleh yang beriman sampai hari kiamat, "A'udzubillahi rajim, inna dina indallahil Islam." Agama yang Allah terima hanya Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin, nggak boleh ragu. Ini benar nggak ya? Ada nggak orang begini dan seterusnya? Artinya, apakah benar Islam saja yang diterima? Apakah memang orang-orang lain betul kafir atau tidak? Nggak boleh ragu dengan masalah itu. Memang harus yakin. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "A'udzu rajim, wa may yabtaghi islami dinan fala yuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang coba-coba pilih Islam selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi. Saya pernah berdialog, mohon maaf kalau pernah ada yang dengar cerita ini. Saya pernah dialog dengan salah satu dokter dari UIN. Kebetulan teman kita ini semoga Allah berikan hidayah berfaham liberal. Mengatakan semua agama sama, boleh nikah lintas agama, Al-Quran boleh direvisi, beragam macam isu yang mereka lemparkan gitu. Syubhat yang membuat dirinya dan kaum muslimin jadi ragu. Bukan membangun keyakinan tapi malah membangun syubhat, keraguan raguan gitu. Dia khutbah di mimbar, waktu itu saya kebetulan tidak ada khutbah Jumat di kota Makassar beberapa tahun yang lalu, di masjid cukup besar. Saya duduk pas di depan mimbar dan dia berkata menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 120 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim walan tarda ankal Yahudi, walan nasara hatta tattabi millatahum tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran mereka gitu kan awalnya dia jelaskan Yahudi bagus Nasrani bagus jelas semuanya tapi di tengah-tengah khutbah ada yang mengkritik saya dia sempat bilang tapi kita orang Islam ini tidak boleh mengaku sendirian masuk surga semua orang boleh masuk surga yang penting berbuat kebaikan jadi agamanya apa saja gitu kan tidak ada masalah dia turun mimbar saya dekatin setelah saya salam saya bilang akhi saudaraku Tadi antum bilang di atas mimbar bahwasanya semua agama itu benar. Semua orang bisa masuk surga, berbuat apa saja. Benarkah itu? Teman-teman liberal ini punya kebiasaan, mereka memang seperti sudah dibentuk dengan itu. Mereka harus mengejar tingkat akademik yang tinggi dengan tujuan supaya tidak didebati oleh orang awam, gitu kan? Jadi supaya kalau oh kalau dokter atau profesor yang bicara nanti orang tidak bisa bantah, gitu kan? Seperti itu yang terjadi di Indonesia. Kadang-kadang begitu. Yang pertama ditanya sama saya, dia bilang, Anda ini siapa dan titelnya apa? Saya bilang nama saya Khalid, titel saya nggak usah tanya, nggak jauh dari Anda. Tapi saya ingin tahu, saya bilang, saya ingin tahu pendapat Anda pribadi, Anda pribadi. Bagaimana Anda memberikan kepada saya penjelasan ayat Al-Quran? Nggak usah pendapat ulama, nggak usah pendapat ahli tafsir, nggak usah datangkan kitabnya Anda pribadi. Kalau faham bahasa Arab pasti faham artinya. Surah Al-Baqarah ada juz 30. Semua orang Muslim, anak kecil pun hafal ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah berfirman, telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan kita yang mengkafirkan, Allah yang mengkafirkan mereka. Tidak boleh kita ragu dengan kekafiran mereka. Ya gitu. Dan orang-orang musyrik dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Dia diam. Saya bilang, "Taib, saya tambahkan, bagaimana dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, Majusi penyembah api yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi, lalu dia tidak beriman kepada saya dan meninggal dalam keyakinan tersebut, kata Nabi SAW, kecuali pasti jadi penghuni neraka. Dia terdiam, tidak bisa ngomong, lalu dia bilang, diangkat kepalanya, dia bilang sama saya, Akhi, tapi bagaimana ya saudaraku, kalau kita bilang seperti itu, bagaimana perasaan mereka? Saya sempat ketuk lantai masjid dan saya katakan ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, kita murtad saja di agama Kristen enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi orang Islam banyak haramnya, banyak perintahnya. Tapi Allah mengatakan inna dina Allah Islam nggak bisa. Jadi harus diikuti dengan pondasi keyakinan, nggak boleh. Kalau kita yakin kita akan menjalankan perintah agama ini dengan benar dan meninggalkan larangan dengan benar. Semua yang dijanjikan dari surga benar, semua yang dijanjikan di neraka juga benar. Ini sedikit kronologis untuk menambah bagaimana kita harus meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kita. Tingkatan-tingkatan di surga cukup banyak, cukup banyak. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari juga, satu malam beliau pernah keluar bersama para sahabat kemudian pada saat itu, pada saat itu langit lagi gemerlapan. Langit dari gemerlapan dan Maksudnya lagi terang, bintang-bintang lagi banyak. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, ubun-ubunku dalam genggamannya, uh, uh, kalian akan melihat nanti, para sahabat diajak ngomong nih, di surga, di istana kalian, istana-istana yang lain seperti kalian lihat bintang itu. Artinya jaraknya jauh tapi kelihatan. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah istana itu pak istana para nabi? Para nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Istana orang soleh dari umatku istana orang soleh dari umatku. Derajat-derajat di surga ini bukan main-main. Hitungannya main ratusan tahun. 500 tahun, jaraknya 1000 tahun. Jadi jaraknya jauh. Saya kasih contoh. Hadis Nabi saw yang berbunyi riwayat Imam Ahmad, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya dengan sholat di pasarnya serta dibandingkan sholat berjamaah di masjid adalah perbandingan 25 kali lipat. 25 kali lipat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Gitu kan. Jadi 25 kali lipat jumlahnya dan 27, 27 derajat itu derajatnya. Apa kata Ibnu Abbas dalam makna hadis sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Kata beliau, Ibnu Abbas berkata dalam satu derajat dari 27 derajat itu ke derajat yang di atasnya itu 500 tahun. Artinya satu kali kita sholat berjamaah teman-teman sekalian Itu dengan orang sholat sendiri Perbedaannya 12 ribu tahun Perbedaannya di surga gitu kan ini bukan main-main, jadi perhitungan masalah derajat di surga itu derajat ratusan tahun jaraknya. Jadi bukan cuma kena fasilitas rumahnya tipe 200 eh, atau tiba sekian yang luasnya sekian kamar atau sekian kamar atau lebih eksklusif pakai marmer atau tidak bukan itu jaraknya sekian ratus tahun istananya jauh lebih besar berlipat-lipat ganda dan lebih banyak jumlahnya ini jadi bukan main-main ini yang gitu bukan main-main masalah derajat di surga nanti kemudian bangunan surga bukan bangunan biasa ikhwah akhwat sekalian ini bukan ini bukan perkataan saya ini janji yang harus kita yakini kita tinggal tunggu meninggal, tunggu malaikat maut datang Allahu alam kapan itu datang kepada kita. Kemudian dicabut ruh kita, kita akan lihat semua ini. Sebagaimana hadis Bukhari dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Para sahabat menjadi berat mendengar hadis ini sampai ada yang menangis. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak takut mati? Apakah kalau kami takut mati berarti berarti kami juga benci bertemu dengan Allah?" Kata Nabi SAW, "Bukan begitu. Bukan begitu, hai Aisyah. Tapi seseorang di antara kalian yang beriman kalau meninggal dunia akan meninggal. Ini sebagian ulama hadis mengatakan sebelum dicabut ruhnya. Maka akan turun para malaikat. Dalam ayat dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah mereka turun malaikat-malaikat tersebut membawa berita gembira kata Nabi SAW dengan memperlihatkan amal-amal solehnya. Ini sholatmu yang diterima, ini puasamu yang diterima, ini bakti orang tuamu, ini hajimu dan seterusnya diperlihatkan ini yang diterima. Dan karena ini kau akan masuk ke dalam surga, diperlihatkan surga itu. Maka secara otomatis orang beriman ini rindu ingin bertemu dengan Allah. Sehingga pada saat dicabut ruhnya dia pun tidak merasakan itu. Ini hadis sahih. Maka dia rindu bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Artinya diperlihatkan amal-amal ini. Ini bukan cuma sekedar, ini tinggal tunggu ikhwah akhwah Sekarang Kita tidak tahu kapan mati. Saya sendiri sering sampaikan di pengajian, mungkin di ujung masjid ini tembok tiba-tiba malaikat mau datang mencabut roh saya, saya tergeletak mati malam ini sudah dikubur. Kita tidak tahu atau antum duluan, kita tidak tahu, tapi mati pasti datang dan ini cuma tinggal tunggu kematian itu. Orang mukmin tidak akan pernah takut dengan kematian karena dia tahu dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan, tapi butuh sekali lagi keyakinan tentang masalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting gitu kan untuk kita tahu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita dan ini Allah tidak mungkin pungkiri janjinya. Bangunan di surga, Ibnu Umar berkata, menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang surga. Beliau menjawab, siapa yang masuk surga, maka ia akan hidup di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Ia mendapatkan kenikmatan di dalamnya dan tidak akan menderita. Pakaiannya tidak akan jadi usang dan masa mudahnya tidak akan pernah habis. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apakah bangunannya, bagaimana bangunannya surga? Beliau menjawab, batu bata dari emas. Kemudian batu bata dari perak. Dan tanahnya dari kasturi. Dan juga dibubuhi dengan za'faran atau sejenis parfum yang sangat wangi dan kerikilnya dari intan dan yakut sejenis permata juga yang sangat mahal dan hadis ini disebut disebutkan atau dihasankan oleh diriwayatkan oleh Tabarani dengan dihasankan oleh Al Munziri dalam At-Targhib. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang jayid atau baik diriwayatkan oleh Tabarani kata Nabi sallallahu alaihi kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda sesungguhnya di surga terdapat jalan yang terbuat dari kasturi seperti jalan binatang kalian di dunia jadi jalan yang kecil-kecil gitu kan yang biasa binatang lewatin itu banyak di surga tapi semuanya dari kasturi wangi sekali ya bukan cuma sekedar tanah biasa Kemudian juga Anas bin Malik meriwayatkan dari Abi Dzar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aku memasuki surga, ternyata di dalamnya terdapat kubah yang terbuat dari intan dan ternyata tanahnya adalah kasturi." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi bangunannya bangunan yang sangat leks, bukan cuma bangunan biasa dari marmer, tapi ini adalah dari hal-hal yang luar biasa. Istana-istana di surga juga digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 76 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa masakin thayyibatan fi jannati adn dan mereka akan mendapatkan bangunan-bangunan yang mewah dan megah di surga Aden Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Abu Malik Al Ashari berkata, Inna fil jannati kurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'adda Allah Ta'ala liman at'am al taam wa alana al-kalam wa salla bil Lail wal nasu niyam. Sesungguhnya di surga terdapat guraf, istana-istana. Ya yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Maksudnya saking terangnya dan bersihnya dan transparan. Sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan bahan temboknya dari kaca sehingga orang luar melihat ke dalam, dalam bisa melihat keluar. Dan dikatakan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa untuk dapat istana di surga. Kita bukan siapin rekening yang banyak teman-teman sekalian. Tapi yang dipersiapkan adalah Allah persiapkan siapa saja yang memberikan makanan, lemah lembut dalam berbicara, dan sholat pada malam hari pada saat orang semua sedang tidur. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, Abu Hurairah meriwayatkan Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, Khadijah istrimu ditawarkan atau disiapkan ya dia datang kepadamu membawa bejana berisi kuah dan makanan dan sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan juga berita gembira karena dia akan diberikan rumah nanti istana di surga yang terbuat dari intan, tidak ada kebisingan dan tidak ada kepenatan di dalamnya. Ini semua jelas sekali bahwasanya istana di surga besar. Istana tersebut dihiasi lagi selain bangunan batahnya, tanahnya tadi dari kasturi, batunya dari emas dan perak, kubahnya dari intan dan seterusnya di bawahnya ngalir sungai-sungai dan mata-mata air di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna jannatin tajri min al anhar Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Saya tidak tahu teman-teman sudah dengar atau belum tapi yang jelas saya sampaikan sekarang, kalaupun sudah dengar review, kalau yang belum dengar, alhamdulillah. Seorang insinyur dari Jerman masuk Islam, teman-teman sekalian, karena ayat ini. Karena ayat ini. Jadi seorang arsitek, dia ceritakan bagaimana dia masuk Islam, dia sering mempertemukan, bahkan sering kali e, gambar dia sangat laku di, di Eropa itu sangat luar biasa. Dia mempertemukan antara e, e, bangunan arsitek yang modern dengan yang klasik. Salah satu rujukan dia adalah Al-Quran. Al-Quran. Suatu waktu, jadi dia sering menemukan tentang masalah piramida dalam Al-Quran, bangunan orang kaum Samud, kaum yang sebelumnya. Satu waktu dia tidak sengaja membuka ayat tentang surga dan sering kali ditemukan surga selalu disebutkan tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai. Lalu dia bilang, ada apa sebenarnya? Kenapa istana yang dijanjikan bagi orang yang patuh itu di bawahnya ngalir sungai? Apa kelebihannya kalau sungai? Lalu kemudian diambil inisiatif sebatas ilmu dia seorang arsitek, dia pun akhirnya punya tanah di Jerman dan ini sebab dia masuk Islam. Dia bangun rumah ukuran seperti rumah dia yang dia tinggalin, cuma bedanya lantainya diganti kaca, di bawahnya dibuat air mengalir tapi pakai aliran listrik. Selesai dia bangun selama tiga bulan, kemudian dia pergi ke Eropa selesaikan pekerjaan selama dua bulan. Setelah dua bulan dia pulang ke Jerman dalam kondisi letih sekali, penat dari kerjaannya. Dia nggak pulang ke rumah yang ada istrinya, dia pergi ke rumahnya yang baru dibangun tadi. Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kalau berikan petunjuk seperti itu. Dia ke sana kemudian dinyalain lampu semua, lalu dia duduk di ruang tamunya. Subhanallah pada saat dia duduk di ruang tamunya, tiba-tiba dia merasa dalam 10 menit duduk di sofa, capeknya hilang. Lalu dia lihat apa kira-kira yang membuat dia capek. Ih, capeknya hilang. Dinding warnanya sama dengan rumahnya yang dulu. Wallpapernya sama, sofanya sama, semua perabot-perabotnya umumnya sama. Kemudian dia duduk lagi, direnungin lagi 10 menit ke depan. Ternyata yang membuat hatinya tenang karena mendengar gemericik air tadi. Maka dia gara-gara itu segera mencari masjid terdekat lalu dia syahadat. Waktu ditanya kenapa kau masuk Islam, dia bilang saya telah mempraktikkan begini dan saya baru tahu kenapa surga itu selalu disebutkan tajri minta tahtal har di bawahnya mengalir sungai. Ternyata air itu memberikan ketenangan jiwa. Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sayangnya kita umat Islam kadang-kadang nanti ada penelitian begini baru mau percaya. Padahal sebenarnya hikmahnya kata para ulama, kenapa banyak ilmuwan itu rata-rata orang-orang non-muslim. Mereka ada keluarkan uang sampai jutaan dolar meneliti ke angkasa luar, meneliti di daratan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, meneliti sampai ke kedalaman lautan. Mereka keluarkan sekian juta dolar untuk apa semua? Kenapa mereka? Kenapa bukan ada orang Islam yang muncul? Ulama menanggapi masalah mereka mengatakan karena umat Islam sudah percaya tentang Allah. Mereka dibiarkan oleh Allah mengeluarkan biayanya, ujung-ujungnya hanya sampai kepada kalimat satu, oh ada Tuhan ternyata. Kadang-kadang mereka mengadakan penelitian satu hewan, satu pohon hanya dengan untuk meneliti mendapatkan satu jawaban dan terakhir mereka mengatakan luar biasa penciptanya. Karena rumitnya badan hewan ini, karena rumitnya komposisi pohon ini dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak butuh semua itu Allah sudah kasih, dimanja sekali orang beriman itu. Sudah dikasih langsung sajiannya sebelum kamu diciptakan kamu dari Adam, Adam dari begini begini begini kemudian pada saat kamu lahir ini yang kamu lakukan ini halal, ini haram. Kemudian kamu meninggal kamu akan lewati alam barzah, kemudian kamu akan masuk surga, surga itu begini begini begini dirincikan semuanya. Sudah tahu dari awal kita sebelum diciptakan sampai nanti ujung jalannya apa. Tidak tanpa penelitian, tanpa apa, bangun tidur tinggal jalankan saja. Kenapa masih ada yang tidak mau menjalankan itu? Padahal tinggal semua selesai. Kenapa kita harus tunggu nanti ada mugamar, ada cobaan baru kita mau melakukan itu? Selanjutnya, Nabi SAW menjelaskan tentang di surga itu ada sungai-sungai yang lain, bukan cuma sungai, lautan. Sungai bahasa Arabnya nahar, dan kalau lautan bahar. Dalam hadis ini digunakan istilah bahar. Muawiyah al anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dengan sanad hasan sahih. Inna fil jannati al ma wa al asal wa al laban wa al kham thumma tushaqqaqul anharu ba'd. Sesungguhnya di surga terdapat lautan air, lautan madu, lautan susu dan lautan khamr. Kemudian terdapat sungai-sungai nanti dari cabang-cabang lautan itu. Artinya ada lautan, lautan susu. Gak bisa dibayangkan bagaimana caranya kita di, di dunia ada lautan susu, gak mungkin. Tapi di surga ada lautan, artinya tidak ada habisnya, gitu kan? Lautan madu dan seterusnya. Abdullah bin Umar meriwayatkan sabda Nabi SAW, al kawthar yang telah dijanjikan untuk Nabi SAW sungai di surga, kedua tepinya terbuat dari emas dan tempat alirannya terbuat dari intan dan permata yakut. Lumpur yang ada di dalamnya dari kasturi, airnya lebih manis daripada madu dan airnya lebih putih daripada salju. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ini dijanjikan oleh Nabi saw. Ya, jelas ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat lagi sisi yang lain dari surga itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah pepohonan. Pepohonannya surga. Kita tahu kalau ada komplek perumahan seperti ini kalau tanpa pepohonan kelihatan gersang. Pohon-pohon menghiasi istana-istana itu. Kita sudah bahas aromanya, pintu gerbangnya, tanahnya di dalam, sungainya, ada tadi lautannya. Pepohonannya seperti apa? Dengarkan Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أربا أطرابا لأصحاب اليمين Allah mengatakan dan golongan kanan orang-orang yang menerima bukunya dengan tangan kanan masuk surga alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri pohon bidara ini di Indonesia juga biasa dinamakan pohon apel India buahnya seperti apel mirip dengan apel malang yang punya antum di sini tapi dia tidak ada warna merahnya ini biasanya buahnya manis ya dan daunnya dipakai mandi jenazah dan juga dipakai rukyah syariah untuk mengobatin sihir. Itu pohon bidara namanya. Kalau di dunia pohon bidaranya ada durinya. Di surga Allah mengatakan penuh dengan pohon bidara yang tidak berduri. Dan ini dalam hadisnya dikatakan durinya diganti dengan buah oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap satu buah itu memiliki 72 warna yang semuanya berbeda-beda warna dan berbeda-beda rasa. Satu buah 72 warna dan setiap warna memiliki rasa yang berbeda-beda. Lalu dikatakan dan juga pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas serta air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak ada satupun terlarang darinya. Serta kami siapkan bidan bidadari-bidadari di surga itu yang semuanya sebaya umurnya dan juga selalu dalam keadaan perawan mereka disiapkan untuk ahli yamin atau orang-orang yang berada di surga itu sendiri. Kemudian dikatakan juga dalam Ar-Mursalat ayat 41, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun." Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di bawah naungan yang teduh, sebuah pohon yang besar dan mata-mata air. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, dikatakan di surga kata Nabi Alaihi Wasallam terdapat sebuah pohon yang untuk melintasi naungannya saja, naungannya pohon itu untuk dilewatin saja, ya, yang untuk melintasi namanya seorang pengendara memerlukan waktu seratus tahun tanpa henti. Jika kalian suka, bacalah dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Sa'id bin eh, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di surga terdapat sebuah pohon yang dilintasi seorang penunggang yang lihai lagi cepat selama 100 tahun tanpa henti naungannya saja pohon itu. Dan hampir sebanyak hadis yang serupa dengan ini, semuanya rata-rata menyebutkan tentang 100 tahun. Ibnu Abbas meriwayatkan dan ini hadis sahih semua riwayat Bukhari dan Imam Tirmidzi. Kata Ibnu Abbas menceritakan ada pohon kurma surga akarnya dari zamrud yang hijau. Jadi di surga itu tidak harus pohon kayak kita di sini akarnya ya akar dari batang pohon. Kalau di surga berbeda. Kata Ibnu Abbas, pohon kurma di surga akarnya dari zamrud yang hijau. Batangnya terbuat dari emas merah. Pelapahnya adalah pakaian untuk ahli surga. Darinya terbuat pakaian dan gaun mereka dan buahnya sebesar tempayan dan timba yang warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, lebih lunak daripada buih dan tidak ada bijinya. Dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW pernah ditanya tentang pakaiannya ahli surga Maka kata Nabi kata Nabi SAW Di surga nanti akan ada pohon delima Yang pohon delima tersebut buahnya sangat besar Pada saat ahli surga menginginkan pakaian Maka pohon delima tersebut akan menundukkan akan menundukkan tubuhnya pohonnya Dan buahnya akan terbuka dan akan keluar 72 gaun yang boleh dipilih oleh ahli surga tersebut. Pakaiannya diambil dari dalam delima. Allahu alam bagaimana, tapi ini janji, gitu kan sesuatu yang kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Makanan dan minuman ahli surga. Kata Nabi kata Allah SWT dalam surah Al-Waqiah, audo billahi minasyaitonir rajim wa fatihatim mimma yatakhayyarun." Dan buah-buahan dari apapun yang mereka inginkan. Semua buah-buahan tidak terlarang. Mereka boleh menikmatinya. Kemudian juga dalam surah Zukhruf, semua yang diinginkan oleh ahli surga didapatkan sama dia. Oleh ayat 71, audo billahi minasyaitonir rajim wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladzu ayun dan di dalam surga terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Jabir mengisahkan, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahli surga makan dan minum, mereka tidak membuang luda, tidak buang air besar dan kecil, dan tidak membuang ingus. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana halnya dengan makanan yang mereka makan? Apakah tidak keluar juga dari bentuk kotoran? Beliau menjawab, makanan tersebut berubah menjadi sendawa dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Mereka selalu ya bertasbih kepada Tuhan mereka sebagaimana kalian menghirup udara semasa di dunia, semasa di dunia. Di surga juga ada burung-burung yang berterbangan. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Alaihi di surga akan ada burung-burung yang berterbangan. Lalu kata Abu Bakar ya Rasulullah, berarti burung-burung itu merasakan kenikmatan karena juga hidup di surga. Kata Nabi SAW, dengan memakan dagingnya maka engkau akan merasakan lebih nikmat. Kata Abu Bakar, kata Nabi SAW, dan aku berharap engkau termasuk di antara orang yang akan memakan dagingnya. Makanan jadi kita kalau makan tidak ada istilah kenyang. Kalaupun sudah penuh perutnya maka akan keluar dalam bentuk keringat yang itu juga lebih wangi dari bau kasturi. Perutnya kosong lagi, makan lagi terus seperti itu. Tidak ada masa tua. Dalam hadis Bukhari dikatakan di surga tidak ada masa tua, tidak ada capek, tidak ada gangguan orang, tidak ada berisik, tidak ada beringus, tidak ada sakit, ya, tidak ada meludah, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, dan makanan serta minuman yang mereka makan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar lebih wangi dari bau kasturi. Ini kehidupan yang luar biasa. Gak ada capek, gak ada letih, gak ada gangguan orang, gak ada meludah, gak ada beringus, gak ada buang air besar, gak ada buang air kecil. Jadi di surga tuh gak ada WC, gak ada kamar mandi. Gitu. Seperti itu. Kehidupan yang luar biasa. Bedanya surga sama dunia kata para ulama, dunia masih butuh istihad, butuh upaya. Mau makan cari dulu, masak dulu, petik dulu dan seterusnya, tanam dulu pohonnya. Di surga enggak, sudah ada. Dalam hadis Bukhari dikatakan, ada seseorang ya, kata Nabi SAW, ada seseorang yang dari ahli surga berkata kepada Nabi kata pada Allah SWT, "Ya Allah, aku ingin bercocok tanam." Lalu berkatalah Nabi Shallallahu Wasallam berkatalah Allah SWT kepadanya, bukankah kau sudah punya semua di surga? Semua pohonnya ada. Karena pohonnya kata Nabi SAW kalau dipetik buahnya keluar lagi, dipetik keluar lagi nggak pernah habis-habis. Kita sudah tahu kalau yang suka pohon begitu sudah dipetik tumbuhnya nanti musim tahun depan, gitu kan? Ini enggak dipetik tumbuh langsung sama matangnya sama tinggal dimakan, gitu kan? Maka dia pun mengatakannya Allah saya ingin bercocok tanam. Lalu Allah SWT memberikan kepadanya biji yang dia tancapkan ke dalam tanah surga, tiba-tiba tumbuh jadi pohon besar, tiba-tiba berbuah seperti yang dia inginkan. Tidak pakai nunggu pada detik itu juga selesai semua kenikmatan yang abadi luar biasa gitu. Ya. Dan ini sekali lagi janji ikhwah sekalian jangan sampai setan masukkan di dalam hati, hati antum keraguan sedikit pun tentang masalah ini. Ini sebuah janji yang tinggal tunggu malaikat maut mencabut roh kita kita akan lihat semuanya. Nggak ada sesuatu yang bohong di sini. Kemudian juga dikatakan pakaian ahli surga. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 22, ayat 23 maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawi min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasun fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutra. Sutra tentu diharamkan bagi laki-laki di dunia, tapi bagi ahli surga berbeda, gitu kan? Ahli surga berbeda. Abu Hurairah berkata Rasulullah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Mayatul jannah yan'am wa la yab'ats wa la wala tabla tiabu, wala yafna syababu siapa yang masuk surga maka ia mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah ada penderitaan pakaiannya tidak akan usang dan masa mudahnya tidak akan pernah habis di dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga dalam poster ayah kalian Adam 60 siku ke langit 60 siku ke langit dan kalian tidak akan pernah merasakan kematian kecuali kematian yang pertama dan akan didatangkan di antara surga dan neraka sosok seperti domba. Lalu malaikat berkata yang membawanya kepada penghuni surga, "Apakah kalian kenal ini?" Penghuni surga mengatakan, "Iya, kami tahu dia adalah maut." Lalu kemudian ditanyakan kepada penghuni neraka, "Apakah kalian mengenal ini?" Mereka mengatakan, "Iya, itu adalah maut." Lalu kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini, lalu lalu malaikat tersebut menyembelih domba tersebut sebagai simbol dan e, kematian sudah tidak ada. Lalu malaikat tersebut berkata, ya untuk penghuni surga, hiduplah abadi dalam kenikmatan dan juga penghuni neraka hiduplah dalam siksaan ya selamanya karena tidak ada kematian lagi. Maka seluruh penghuni surga menjadi tambah senang dan penghuni neraka makin menyesal. Surga dipenuhi dengan permadani. Kita tahu sekarang teman-teman yang taruh permadani pasti tahu nilainya. Permadani itu kalau dari Turki ada harganya di Jakarta sampai 2 miliar, gitu kan. Permadani, ya, tidak masuk di akal. Saya kemarin mampir di Istanbul untuk bimbing umroh, itu ada permadani ditawarin satu miliar setengah mungkin harganya uang rupiah, gitu kan. Allah alam kalau ada orang yang masya Allah Allah berikan kelebihan harta dia mau beli ini nggak tahu. Tapi orang yang tahu nilainya permadani tahu bagaimana Allah gambarkan di surga. Allah mengatakan di dalam Al-Ghashiyah ayat 13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan jadi ya, tempat-tempat duduk yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tergeletak dekat semuanya berisi minuman dan siap diminum dan bantal-bantal sandaran yang tersusun serta permadani-permadani yang terhampar. Kemudian dikatakan Surah Ar-Rahman ayat 54 tentang bantal-bantal atau dikenal dengan zarabi. Kata Allah SWT, A'udzubillahi rajim, ala min istabraq. Mereka bertelekan di atas permadani yang yang sebelah dalamnya dari sutra. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah dan Rasulnya telah menceritakan kepada kalian tentang dalamnya permadani dari sutra. Maka bisa dibayangkan bagaimana luarnya. Makanya bagaimana luarnya? Tentu kalau kita tahu selalu bantal atau permadani bagian dalamnya itu biasanya bahan biasa. Di luarnya malah yang bagus. Kalau sudah diberikan gambaran di dalamnya seperti itu, maka bagaimana dengan di luarnya? Gitu ya. Kemudian juga pelayan-pelayan di surga dari bidadari dan bidadara. Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Seperti bidadarinya misalnya Al-Waqi ayat 22 sampai 23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa hurun 'ain ka'amsalin du'lu'il maknun." Wahai laki-laki yang suka dengan perempuan pelacur, yang badannya bau, yang tidak mandi, yang tiap hari ganti laki-laki, masih terfikir untuk melihat mereka, yang cuma kelihatan cantik karena dandanannya pada saat dihilangkan maka akan rusak. Mana mau dibandingkan dengan bidadari surga, ikhwan? jamaah sekalian. Jauh antara langit dan bumi, gitu kan. Kata Allah Subhanahu Allah berfirman kekal dalam Al-Qur'an dan di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang bermata jeli. Kemudian dikatakan juga dalam surah al an ayat 31 sampai 33, "Innalil muttaqina mafaza hadaika hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kemudian di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya bidadari yang akan dinikahi oleh laki-laki ahli surga, mereka akan setiap kali digaulin maka mereka akan kembali perawan. Terus begitu. Dan ini bukan aib ya. Ini bukan aib. Banyak orang kadang-kadang kalau membicarakan bidadari seperti pekah atau khawatir takut menyampaikan karena takut ummahatnya mendengar atau akhwatnya dengar. Ada masalah apa sebenarnya? Mesti disampaikan, gitu kan? Dan memang itu adalah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi laki-laki muslimin Sementara pelayan laki-laki disebutkan dalam Al-Quran dengan wildan mukhalladun. Wildan mukhalladun ini sama, bidadara di surga sebenarnya. Mereka juga melayani. Tapi bedanya, laki-laki ini tidak menikah. Ya, laki-laki wildan mukhalladun tidak menikah dengan perempuan ahli surga. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau ada wanita yang tidak memiliki suami, ya gitu, atau tidak menikah, maka mereka akan menikah dengan salah satu ahli surga dan itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu harus diterima itu kan itu memang harus diterima jadi tidak perlu ragu dalam menyampaikan pernah salah seorang ikhwah teman dekat saya pernah uh, waktu dia ikut di salah satu kancah jihad dulu tahun 90-an waktu keluar fatwa ulama tentang masalah uh, uh, perang melawan Rusia dulu di Afghanistan tahun 90-an saya bahasakan ya. Waktu itu fatwa internasional semua muslimin dibolehkan gitu. Waktu saya masih awal masuk di Madinah. Maka teman saya cerita yang kebetulan ke sana, ya, beliau adik adiknya Dr. Sulaiman Rushaili, uh, eh, teman dekat saya Dr. Muhammad sekarang ngajar di kampus Madinah. Dia cerita gitu. Dia bilang selama kita di kancah jihad bacanya selalu buku Hadil Arwah, bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah diterjemahkan bahasa Indonesia sekarang tamasya ke surga Orang kalau mau baca tentang surga lengkap betul buku beliau, cuma sangat tebal. Jadi saya tidak bacakan itu. Bukunya sangat tebal dan selalu berbicara tentang bidadari, tentang pohon-pohonan, tentang permadani. Ada salah seorang ikhwah dia bilang mengingatkan, antum jangan jihad karena membaca tentang masalah bidadari, tentang masalah permadani, tentang masalah surga. Jihad ya jihad saja untuk Allah, gitu kan? Terus dijawab oleh ikhwah-ikhwah semuanya. Kalau kita kita tidak mengikuti janji Allah, bagaimana kita bisa termotivasi untuk mau ibadah? Kita mengejar surga karena Allah janjikan itu dan itu ibadah. Tidak ada aibnya membaca surga dan mengejar itu. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Kan gitu. Jadi kita harus fair dalam menyampaikan memang seperti itulah keadaannya. Allah SWT memuji para pelayan-pelayan di surga ini dalam Al-Waqi ayat 30, eh, 35 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Eh, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya semua umurnya, lagi sebaya semua umurnya. Dan mereka sudah ada sekarang. Mereka sudah ada sekarang. Ya, mereka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama tafsir sepakat di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah wa kullun tawhu dahirin yang artinya adalah pada saat ditiup, ditiup sangkakala yang pertama maka semuanya yang di langit dan di bumi akan musnah tiba-tiba kecuali yang Allah inginkan. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud yang Allah inginkan adalah bidadari di surga dan bidadarahnya, kemudian malaikat Jibril, Mikail dan Israfil peniup peniup sangkakalanya, kemudian delapan pemikul arsy Allah ini Allah inginkan tidak hancur, tapi semua manusia jin akan binasa sesuai dengan ayat ini. Bidadari di surga memang akan disiapkan bagi kaum laki-laki. Dan ini bukan berarti aib, bukan sesuatu yang salah bagi ummahat juga yang belum memahami masalahnya perlu membaca gitu kan kenapa Allah siapkan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyiapkan mata untuk melihat telinga untuk mendengar kemaluan juga untuk difungsikan maka Allah Subhanahu menyiapkan fasilitas seperti ini dan ini bukan aib sama sekali untuk dibicarakan karena Allah yang menjanjikan Allah yang menjanjikan. Bahkan ada hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ini peringatan bagi umat kita. Kalau memang anda dalam keadaan benar, alhamdulillah. Tapi kalau dalam keadaan salah, hati-hati. Harus minta maaf dengan suami. Apa sabda Nabi SAW? Bukan perkataan saya. Kata Nabi SAW, لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور hurun لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا jika seorang istri menyakiti suaminya tanpa sebab, tidak ada udur syar'i. Nanti yang kita titik beratkan dalam masalah rumah tangga, melainkan istrinya dari bidadari. Artinya sekarang semua orang mukmin di surga memang sudah di dunia sudah punya istri dari bidadari, asal dia pertahankan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan aib, bukan sesuatu yang salah. Jadi jangan sampai kalau hati kita berat menerima ini berarti perlu dipertanyakan masalah keimanan. Kata Nabi, kata Nabi SAW, tidaklah seorang istri menyakiti suami di dunia, melainkan istri dari bidadari mengatakan jangan menyakitinya. Semoga Allah ya, menjauhkan dia darimu. Kalau bahasa langsungnya sebenarnya semoga Allah membinasakanmu, gitu kan? Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu yang sebentar lagi berpisah dan akan menuju kepada kami. Artinya memang penghuni surga akan didatangi, gitu kan? Kita lihat sahabat Nabi yang mulia, ya sahabat Nabi yang mulia, Handalah radhiyallahu anhu yang terkenal. Beliau pada saat terbunuh di perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah jenazahnya lalu mengalihkan pandangan matanya. Lalu para sahabat mengatakannya Rasulullah, kenapa anda alihkan pandangan mata anda? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memperlihatkan kepada saya istrinya dari bidadari sedang menjemput ruhnya. Hadis Sahih riwayat Bukhari tentang masalah itu. Artinya ini termasuk hal-hal yang dijanjikan di surga itu dan ini bukan sesuatu yang perlu disembunyikan gitu. Di surga juga ada pasar jemaah sekalian. Di surga juga ada pasar disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Rasulullah di surga terdapat pasar mereka mendatangi pasar tersebut setiap Jumat lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara dan hem dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah indah dan tampan Kemudian mereka pulang menemui istri-istrinya dalam keadaan semakin tampan dan mempesona. Melihat itu istri-istri mereka berkata, "Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami." Mereka mereka pun ya, berkata kepada para istrinya, "Demi Allah, engkau pun juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah bepergian ya, setelah kami bepergian seperti ini." Dan kita tutup ikhwas kalian dengan puncak daripada nikmat ahli surga yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan seluruh penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Artinya semua penghuni surga sudah yang dari neraka pun sudah keluar, tidak lagi di, di neraka penghuni surga. Semua sudah keluar, maka Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala Eh, mengumpulkan ahli surga lalu berkata kepada mereka. Dua riwayat Bukhari. Yang pertama mengatakan Allah berfirman, "Wahai ahli surga, sudahkah kalian puas dengan apa yang saya berikan?" Kata ahli surga, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan selama kau memutihkan wajah kami. Jadi mereka bercahaya semuanya. Dan engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena nanti penghuni surga bisa lihat penghuni neraka. Neraka bisa lihat penghuni surga. Agar penghuni surga terus bersyukur. Penghuni neraka terus menyesali masalah itu. Lalu dalam hadis pertama Bukhari kata Nabi SAW Allah berfirman Hari ini aku angkat murkahku kepadamu Kepada kalian Maka berbuatlah semau kalian Lalu kata Nabi SAW dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan Para penulis buku yang menulis masalah surga mengatakan keridohan Allah yang abadi kepada mereka. Tidak ada murka lagi selamanya. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Riwayat yang kedua, Allah Azza wa mengangkat hijabnya. Maka pertama kali seluruh ahli surga melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan serentak semuanya langsung mengatakan, Ya Allah tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat wajahmu ini. Inilah kurang lebih potret masalah surga dan ahlinya ya penduduknya. Tinggal kita ingin hubungkan ke poin inti bahasan kita tentang masalah membentuk keluarga ahli surga. Kalau kita sudah tahu tadi janji Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan surga tadi Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat sekalian. Janji-janji yang sangat luar biasa yang tidak bisa digambarkan lagi ya keindahannya ya luar biasanya abadi selamanya muda poster tubuhnya besar setiap minggu akan diperbaharui selalu bajunya buah-buahan permadani lumpurnya istananya lautannya sudah nggak bisa digambarkan lagi sangat luar biasa maka tentu setiap orang diantara kita mendambakan itu dan sebenarnya dalam luang lingkup rumah tangga, keluarga, kita bisa mendapatkan itu. Surga itu sangat dekat dengan orang yang berumah tangga. Mohon maaf saya bahasakan kalau yang masih bujang jangan tersinggung. Nah, Karena orang yang menikah lebih dekat dengan surga. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dengan melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga, secara otomatis lebih banyak pahalanya, gitu kan? Karena dengan ber, ber, dengan menaungi istrinya, hak-hak istri ada banyak. Di antaranya menaungi istri, mendidiknya, memberikan nafkah, ya menyiapkan tempat tinggal semampunya, itu semua pahala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, e, sepotong makanan pun yang kau letakkan di mulut istrimu adalah sedekah. Adalah sedekah. Semuanya pahala. Begitu pula dengan istri mencari ridho suaminya. Ya, kata Nabi saw wanita manapun dalam hadis Bukhari Muslim yang menjaga lima waktu sholatnya, berpuasa Ramadannya, kemudian menjaga kesucian kemaluannya dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf, kecuali pada saat dia meninggal dia akan disuruh masuk surga dari delapan pintu yang manapun dia inginkan. Gitu kan? Jadi banyak sekali fadilahnya memang orang berumah tangga itu. Maka ulama sampai mengeluarkan sebuah fatwa uh, tentang persisian pendapat mana yang lebih afdal seorang yang meninggal pasangan hidupnya menikah lagi atau bertahan. Maka kalau laki-laki dikatakan sudah jelas mutlak menikah. Imam Ahmad meninggal istrinya pagi hari, ini kisah beliau ya. Malam hari belum menikah. Padahal hari takziah. Lalu murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, kenapa Anda menikah? Malam takziah, kenapa minimal tunggu hari takziah?" Kata Imam Ahmad apa? Perhatikan jawabannya secara ilmu dan perhatikan ditangkap dengan cara imania, bukan hawa nafsu kita berbicara. Kata Imam Ahmad rahimahullah dengan ilmu yang beliau miliki yang luar biasa bila bilang saya khawatir kalau saya meninggal malam ini ya, dan saya bertemu dengan Allah sementara saya dalam keadaan bujang. Artinya beliau anggap bujang itu berdosa, maaf. <laughs> menurut Imam Ahmad, bukan menurut saya gitu kan. Tapi Imam Muhammad melakukan itu karena beliau ingin mengejar besarnya pahala di situ, besarnya pahala di situ. Jadi kalau ada yang punya kesempatan menikah maka menikah tentunya itu jauh lebih baik. Begitu pula dengan wanita, satu-satunya keadaan wanita yang dikatakan lebih baik tidak menikah adalah pada tentu kita bicara normal ya. Kalau ada yang sakit itu berbeda. Tapi kalau dalam keadaan normal, satu-satunya keadaan yang wanita lebih baik tidak menikah kalau dia meninggal suaminya atau bercerai sama suaminya sementara masih punya anak-anak kecil. Itu lain. Dan dia takut nanti mereka terbengkalai. Maka dia tidak menikah dan mengurus anaknya. Karena ini Nabi SAW mengatakan salah satu penghuni ahli surga adalah wanita yang seperti ini, gitu kan? Itu lain. Tapi kalau enggak, anak-anaknya sudah besar, memang dia e, tidak punya anak misalnya, maka lebih afdal untuk berumah tangga tentunya. Lebih afdal untuk berumah tangga. Baik, saya akan titik beratkan poin-poin saya ringkaskan. Masalah bagaimana caranya agar bisa menjadi ahli surga tadi dalam rumah tangga. Yang pertama saudaraku, agar kita bisa menjadi penghuni surga pada saat kita berumah tangga, yang paling pertama mencari pasangan yang saleh dan saleha. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun dari awal asasnya itu. Wasiat Nabi SAW kepada semua laki-laki. Tungkahul mar'ali arba'ah limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha fadfar bidzatid din taribat yadak wanita dinikahi karena empat hal hartanya keturunannya kecantikannya dan juga agamanya umumnya laki-laki menikahi perempuan karena salah satu dari empat poin ini lalu kata Nabi SAW dahulukan yang beragama hidupmu akan tenang maksudnya hidupmu akan tenang adalah tidak ada perselingkuhan tidak ada masalah dan seterusnya gitu kan dan nanti juga dia akan membawa ke surga kata Nabi SAW dunia mata wa khairu mata as Ya. Dunia ini perhiasan dan sebaik adalah wanita yang salihah. Jadi kita disuruh. Dalam hadis riwayat Bukhari yang lebih tegas lagi, ya, dikatakan wala amatun saudaun kharma zatuddin khair. Bagi laki-laki dianjurkan menikah dengan seorang wanita budak berkulit hitam dan kharma. Kharma itu nggak ada pemisah hidungnya. Jadi lubang hidungnya satu, bayangkan jeleknya. Hmm. Sudah Buddha, hitam, harma. Tapi kata Nabi apa? Zatuddin, beragama khair, lebih baik. Karena memang itu simbolik secara duniawi. Ingat kita akan pindah ke akhirat. Di sana sudah banyak macam-macam janjinya, gitu kan? Jadi ini cuma melewati kehidupan dunia. Di situ perintahnya. Kalau untuk perempuan apa kata Nabi SAW dan anda juga laki-laki sebagai walinya perempuan jangan tahan anak perempuan jangan tahan saudari perempuan nikahkan harus ijazah, harus sarjana, harus begini, harus begitu. Ini semua nggak dibawa, nggak ditanya oleh malaikat ijazahnya dokter atau bukan. Gitu. Yang ditanya itu dia sudah melakukan perintah agama atau tidak. Kata Nabi SAW kepada wanita, setiap wanita dan setiap walinya, ayahnya, Ida ja'akum man dinahu wa illam taf'alu takum fitnatun fil wa fasadun kabir." Kalau telah datang kepada kalian wahai kaum wanita dan walinya, perempuan, laki-laki yang kalian ridhoi bukan kekayaan, bukan ketampanan, agama dan akhlaknya. Terima lamarannya, nikahkan dia. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi, gitu kan? Begitu. Berapa banyak sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mereka meminta agar Nabi SAW berikan tunjukkan jodoh. Mereka minta ada dua laki-laki yang ganteng ditunjuk ini ya Rasulullah ini ya Rasulullah. Nabi SAW tunjuk Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak budaknya Nabi Alaihi Wasallam berkulit hitam. Tapi Nabi SAW mengatakan Usama lebih baik kalau kau ingin mengikuti saran saya. Jadi di sini agama, pondasi pertama agama. Teman-teman sekalian tolong dipahami. Kita sebagai orang tua kalau sudah punya anak, kalau belum menikah teman-teman yang bujang atau yang gadis juga pegangi masalah ini. Yang itu. Di sini memilih pasangan yang baik dan soleh ini akan menghilangkan banyak sekali PR rumah tangga. Contoh begini. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya nggak mau pakai jilbab. Istri saya nggak mau baik sama saya, nggak mau patuh. Sampai tadi malam, saya kaget ada ikhwah yang datang curhat dengan saya di Jakarta. Ustadz, Afwan, saya ada masalah Ustadz. Kenapa, Afi? Saya baru cerai dengan istri. Kenapa kau langsung cerai ini ada apa? Kebetulan saya lagi mau pulang ke rumah. Baiklah kita ketemu di tengah jalan ada restoran mampir. Terus dia ngomong sama saya, yang dia ceritain terus terang nggak masuk di otak saya itu. Kok bisa ada wanita seperti ini gitu? Semoga Allah berikan hidayah. Dia bilang, ini istri saya suka mengajak saya berantem, jadi diajak pakai pukul-pukulan, berantem, banting barang, tanpa sebab. Kenapa sebabnya sih? Ente sportif bilang mana? Dia bilang iya. Saya sebenarnya kadang-kadang kalau mau keluar, gitu kan, mau keluar rumah, kalau dia curiga sesuatu pasti dia langsung tahan rumah. Saya dipaham, tidak boleh keluar. Saya mau keluar nggak mau akhirnya jorong dorongan akhirnya berantem. Ini rumah tangga atau ajang gulat gitu. Hmm. Lah iya, untuk apa berumah tangga kalau mau jor-joran, mau pukul-pukulan? Orang berumah tangga itu mau cari ketenangan, ketentraman. Dan kata kuncinya agama. Agama, jangan tidak. Ada orang bilang saya 10 tahun nikah Ustaz, ya, tidak istri saya tidak mau pakai jilbab, nggak mau patuh dengan saya, nggak mau melayani saya, keras kepala. Ada juga ibu-ibu pernah bilang, Ustaz saya sudah 10 tahun menikah, suami saya nggak sholat, tiap hari selingkuh dan beragam macam masalah. Terus saya tanya, Bapak Ibu sekalian sebelum saya jawab, saya mau tanya, jujur dijawab ya. Sebelum Anda menikah, tahu nggak kalau pasangannya begitu? Ini ibu-ibu ini yang suaminya suka playboy ini, sudah tahu belum sebelum nikah begitu? Subhanallah, kalau kita niat mau nikah, Allah kayak bongkar tuh. Ada sesuatu yang Allah tunjukkan tentang dia. Kalau Anda istikharah, ada saja informasi yang sampai secara tidak kita sengaja dengan caranya Allah berputar sampai ke kita. Ternyata memang dia dasarnya sudah playboy, dia suka bohong. Tapi si ibu ini, si ukti ini karena terlalu suka, karena ganteng lah, karena apalah, simbolik dunia, gitu kan kemasan dunia ini, maka dia nggak apa-apa paksain diri. Maka jangan heran kalau terjadi perselingkuhan lagi setelah itu, ya kan gitu. Tapi kalau orang dasarnya setiap azan ke masjid, sholat, ikut pengajian, ahli ibadah, penuh masjid, masya Allah ada anak muda yang baik-baik. Bukan itu diprioritaskan, kenapa? Gitu. Mereka akan menuntun, gitu kan? Mestinya begitu. Sama halnya juga dengan laki-laki. Kadang-kadang cuma fisikal saja yang diprioritaskan. Bukan saat itu tidak salah, tetapi kita harus pertemukan dengan masalah agamanya. Ini poin penting. Jadi cara untuk menjadi ahli surga yang pertama dalam rumah tangga mencari pasangan yang soleh dan soleha. Kemudian juga yang kedua adalah harusnya dibentuk di dalam rumah tangga itu ya, ilmu pengetahuan tentang surga dan neraka. Majelis ilmu lah pokoknya. Coba ajak pasangan kita terbiasa untuk hadir di majelis ilmu. Kalau suami lagi ikhwa lagi ke masjid musola ada pengajian seperti ini diajak istrinya. Istri agar pengajian saling bertukar informasi dengan suaminya. Coba begitu. Hidupkan karena begini tanggahnya. Ilmu itu akan mendatangkan iman, iman akan mendatangkan amal saleh. Itu tangganya. Tidak mungkin, mustahil ada orang bisa beramal soleh tanpa iman. Mustahil iman datang tanpa ilmu. Gak mungkin, jangan mimpi. Yang gitu. Ini penting sekali. Jadi hadir di majelis ilmu seperti ini beda hadir dan sebelum hadir. Eh, sebelum hadir pasti beda imannya. Jadi ilmu akan datangkan iman, iman akan datangkan amal soleh, akan lebih gencar kita beramal soleh kalau ada ilmunya. Makanya majelis ilmu nggak boleh kosong. Mohon maaf, saya bahasakan saya pribadi ikhwaskan. Ini bukan ria, nggak ada hubungannya dengan ria, tapi saya biasa mujahadah diri sendiri saya kalau tidak dengar ceramah, walaupun ceramah saya sendiri dalam sehari, saya merasa iman saya drop. Drop iman saya. Padahal kadang-kadang di Jakarta ikhwas, saya punya dan akhwat sekalian, saya punya ceramah sampai empat kali. Kadang-kadang saya keluar pagi ada kuliah duha, sambung lagi siangnya, sambung lagi maghribnya, sambung lagi, eh, sambung lagi eh, asarnya, sambung lagi isyaknya, gitu kan. Sampai empat kali, dua-dua jam semua minimal, berarti delapan jam. Perjalanan dari Jakarta dari satu rumahnya itu satu jam, berarti sudah habis ini sekitar 12 jam, setengah umur saya habis di jalanan dengan itu. Apa yang saya lakukan? Kalau saya dulu pengajian begini saya sampaikan. Ini sebenarnya manfaatnya lebih besar bagi saya. Pada saat saya review, saya menyampaikan begini, saya sedang review iman saya sendiri sambil memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian gitu kan. Jedah yang saya duduk di mobil itu saya gunakan lagi untuk dengar ceramah, dengar tilawah. Tidak ada tidak ada peluang untuk masuk celah di situ kemaksiatan. Dan itu saya rasakan seperti kita lagi tercas terus ya, terjaga terus. Pulang ke rumah tinggal istirahat. Saya pulang ke rumah pun istri saya ngomong masalah agama. Saya tanya bagaimana anak-anak, bagaimana begini tadi sholatnya terjaga nggak? Ada tamu yang datang nggak? Semua positif. Ada masalah apa saya pecahin sama dia kemudian istirahat. Bangun sholat sama-sama saya bangunin. Saya berusaha pokoknya menjalankan agama. Dan itu sebenarnya tinggal dijaga saja, komitmen. Dan itu bisa dengan ilmu. Ada banyak alhamdulillah di Jakarta pengajian saya mereka berubah. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal mendasar yang tidak bisa kita pertemukan. Begini, pahala itu amal soleh punya kenikmatan, dosa itu juga punya kenikmatan. Tapi dua kenikmatan ini tidak bisa disatukan. Kalau antum pelimplang, sebentar pahala, sebentar buat dosa, maka ini tidak jelas statusnya. Tidak pernah merasakan kehusuan sholat, tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, juga kemaksiatannya setengah-setengah. Gitu. Ini memang begitu, tidak bisa disatukan. Kenikmatan ibadah ada dan kenikmatan dosa ada. Contoh, antum sudah biasa menjaga sholat begitu azan langsung sholat dan kita sudah coba komitmen untuk itu. Dan ingat ibadah harus tanda kutip dipaksakan manja manjadda wajad siapa yang berusaha dia akan dapat gitu kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kata Allah yang berusaha memaksakan dirinya mau beribadah ke jalan kami kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kalau bapak ibu dan ikhwas kalian tidak jadwalin sholat malam tidak bakal pernah sholat malam selamanya kalau tidak jadwalin baca Quran cuma dipajang di lemari tidak akan pernah baca Quran gitu kan paksain harus berdiri lawan mujahadah nafs namanya harus begitu Nah nanti kita kalau paksain ibadah, kita akan rasakan kenikmatan ibadah itu. Kalau kenikmatan ibadah sudah muncul, nanti kenikmatan dosa hilang. Dan ini puncaknya ya. Misal kita sudah biasa azan langsung sholat. Komitmen, jaga sebulan misalnya atau seminggu. Nanti kenikmatan maksiat meninggalkan sholat sudah hilang. Sedikit kita ketinggalan satu rakaat saja, kita sudah merasa kehilangan sekali. Karena kenikmatan dosanya sudah hilang. Beda dengan orang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat, dia rasakan nikmat, maka hilang nikmat ibadahnya, gitu kan? Nikmat ibadah, jadi tidak bisa bersatu ini. Sementara dua-dua punya kenikmatan, maka nikmatilah kenikmatan ibadah itu, jangan kenikmatan maksiat. Saya bilang di Jakarta, coba jangan pernah mempertemukan antara Quran sama musik, tidak bisa ketemu, nggak bisa ketemu. Percaya lisan saya teman-teman sekalian Kalau masih antum dengar musik Tidak akan pernah bisa masuk Quran dalam hati Mustahil udah Ini dua benda yang berbentrok nggak bisa saya tuntun jemaah saya di Jakarta coba Bapak Ibu sekalian praktekin seminggu saja. Habis dari pengajian ini terasa iman, baik dua jam dengar ceramah. Setelah itu naik mobil, putar lagi ceramah. Setan akan pakai seribu satu cara bisikin. Sekali kan tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburan dong. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Ya, zikir kan? Ala tetapi tatmainnul qulub, bukankah dengan zikir hati itu tenang? Sebenarnya kenikmatan tadi kita hadir di pengajian merasa keimanan, itu harus dijaga. Naik di mobil, putar lagi ceramah. Setan bisikin apapun tolak. Setan tuh gampang, lemah, ditolak saja. Jangan diikutin, gitu kan? Sudah selesai urusannya. Tapi ini memang dua hal tidak bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Memang tidak bisa. Makanya Abu Bakar wajar mengatakan eh, apa? Musik itu adalah mazamiru syaitan. Ya, panah atau paku beracunnya syaitan. Susah sekali bertemu antara itu. Pastikan kalau antum dengar musik tidak bisa dengar Quran. Susah. Kalaupun dengar Quran itu tidak ada kenikmatannya. Tidak ada ceritanya kita mau nangis karena dengar ayat itu susah. Gitu kan? Tapi kalau komitmen Quran aja terus, maka nanti ini akan hilang kenikmatannya. Kita merasa nggak enak. Subhanallah ada jemaah saya ikut haji sama saya kemarin di Makassar pengusaha marmer. Dan dia bilang sama saya, waktu saya naik di mobilnya ke terakhir kemarin, sudah berubah luar biasa, Masya Allah. Dia sudah pelihara jenggot, dia sudah berubah, banyak hal. Ditinggalin semua yang berhubungan dengan masalah riba, banyak perubahan yang luar biasa. Dia duduk sama istrinya di mobil dengan saya, kebetulan diajak makan waktu itu. Kemudian saya tanya, bagaimana perasaannya sekarang setelah lama tidak dengar musik? Dia bilang, Ustadz setelah saya ikuti nasihat Ustadz untuk tinggalin musik sama sekali. Saya dengar Al-Quran saja terus dari Quran ke ceramah, Quran ke ceramah. Awalnya memang agak jenuh, setan kadang-kadang godain. Tapi seminggu, sebulan. Sekarang terbalik Ustadz. Kalau saya putar musik, saya berpikir, kok bodoh benar dulu saya dengar ini ya. Yang satu teriak, yang satu sedih, yang satu kata cinta, yang satu selingkuh, yang satu ini. Gak ada manfaatnya. Minimal gak ada pahalanya. Dengar Quran satu huruf sepuluh pahala. Ngapain kita harus begitu? Gitu kan. Coba dalam rumah tangga itu dibentuk ilmu yang ilmu ini nanti dalam majelis bisa kita misalnya buat ya pengajian di rumah atau misalnya kita hadir dalam majelis ilmu atau minimal mendengar ceramah. Ini poin yang kedua. Jadi selain pasangan soleh dan soleh harus ada dibumbui dengan majelis ilmu. Yang ketiga membentuk bi'ah. Bi'ah itu lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Lingkungannya juga harus yang baik, lingkungan yang baik ya. Jadi kalau kita jalan sendirian pakai kopiah haji atau pakai baju koko satu orang beda dengan sepuluh orang kalau jalan. Semuanya pakai baju koko. Satu orang akhwat kita pakai cadar, beda dia jalan dengan tiga orang atau sepuluh orang pakai cadar. Lebih percaya diri, membentuk komunitas penting. Bia itu lingkungan harus dibentuk. Bia ini berhubungan juga dengan poin keempat masalah teman. Saya sering kasih contoh begini. Mohon maaf kalau teman-teman masih ada yang merokok, saya bahasakan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi gitu kan. Sebenarnya itu kan masalah sugesti saja, masalah sugesti. Ada teman-teman di Jakarta banyak tinggalkan rokok gara-gara saya bahasakan ini. Kalau saya tanya teman-teman yang masih merokok, kenapa Anda merokok? Jawabannya selalu, kalau saya tidak merokok tidak bisa berpikir. Kalau saya tidak merokok, saya tidak percaya diri. Jadi sebenarnya dia sedang menggantung kepercayaan dirinya di satu batang rokok itu. Ini kan pemahaman yang keliru gitu kan. Semestinya dia ganti itu. Maksudnya sugestinya ke hal-hal yang positif, jangan ke situ, gitu kan? Jangan ke situ. Sekarang kalau saya tidak merokok, teman-teman sekalian, saya berteman dengan 10 orang perokok. Kira-kira apa yang terjadi? Saya nggak mau merokok, saya nggak merokok sama sekali. Tapi teman saya ini semua baik-baik kok, cuma merokok semua. Kira-kira seperti apa kejadiannya? Hari pertama, hari kedua minimal saya tercium bau asap rokoknya. Seminggu kemudian mereka akan bilang apa? Coba aja sebatang, yang penting tahu rasanya. Sebulan sudah terbiasa merokok. Setahun buka kios rokok. Kalau saya tidak bisa baca Quran, huruf hijiah, ia pun saya nggak tahu. Bodoh sekali Al-Quran. Tapi teman saya 10 hafal Quran. Kita balik kasusnya. Hari pertama, hari kedua malu. Seminggu sudah belajar huruf hijiah iya, Sebulan bisa ngaji. Setahun hafal Quran. Gitu kan. Bentuk komunitas itu penting. Boleh bergaul supel sama siapapun tapi teman dekat orang baik semua, orang yang berprestasi. Nggak boleh sembarangan. Ini penting. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini Seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi harus kita tahu, kita bentuk masalah itu. Insya Allah dengan kita bentuk ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terbentuk menjadi penghuni surga. Tinggal tunggu mati datang selesai. Dan insya Allah dengan izin Allah besok akan saya lengkapkan bahasan rumah tangga ini dengan bentuk-bentuk rumah, kepribadi-kepribadian bagaimana dibentuk dalam rumah tangga itu kita akan bahas pribadi, kemudian rumah dan juga lingkungan. Itu akan lebih banyak bahasannya besok dengan izin Allah mudah-mudahan Allah bisa berkahi itu. Mungkin sampai sini mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan Allah jadikan sebagai tambahan di mizan atau di tambahan amal kita. Allah sembuhkan semua orang-orang yang sakit, Allah lunasi semua hutang orang yang terlilit utang, Allah berikan hidayah orang-orang yang masih belum mendapatkan petunjuk, orang mudahkan Allah juga mudahkan untuk mengamalkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Yaman, di Palestina, ya di Syria, dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kekuatan dan kemenangan ya Allah. Dan ya Allah kami kembalikan urusan seluruh musuh-musuh Islam agamamu ini kepadamu ya Allah. Kami minta juga ya Allah dan kita yakin semua teman-teman sekalian, malaikat eh, rakib dan atid di pundak seseorang di antara kita. Kalau yang hadir di masjid ini ada 500 atau 1000 orang, berarti ada minimal 1000 rakib dan 1000 atid menyaksikan majelis ilmu ini dan Allah Subhanahu wa taala zat yang di langit sana Maha melihat mendengarkan kita. Saya memohon dengan ke atas kemurahannya Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Selebihnya saya kembalikan ke moderator.